bahkan sudah terjadi ijma' ulama ilmu taqaddimin konsensus kesepakatan para ulama terdahulu larangan memotongnya juzus syawarib wa arhul lihya aliful majus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pendekkan kumis, biarkan jenggot, selisihi kaum majus. Namun saat ini jenggot banyak dicibir. Apalagi yang rambutnya ini lebat dianggap ekstrim sehingga para pemuda merasa malu, canggung, minder untuk memanjangkan jenggotnya. Sungguh syariat ini dizalimi pada zaman sekarang. Begitu pula cadar. merupakan salah satu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Bahkan empat madhab mereka semuanya menganjurkan cadar. Empat madhab. Al-Hanafiyah. Wal-Malikiyah. Wal-Syafi'iyah. Wal-Hanabil. Mereka menganjurkan cadar. Dalam surat Al-Ahzab. ayuhan ya Nabi. كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلن عليهن من جلابيبهن Wahai Nabi katakan kepada istrimu Putri-putrimu Dan istri kaum mukminin untuk menjulurkan pakaian mereka Dan itu lebih mudah untuk dikenal dan supaya mereka enggak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi pada zaman sekarang terlebih lagi di beberapa negara-negara kafir syariat ini dilecehkan. mendapatkan sekian rintangan kaum mukminat ketika ingin menutup aurat mereka di sana. Akan dianggap merupakan salah satu ciri terorisme. Salah satu ciri teroris. Wanita menggunakan cadar dijadikan pusat perhatian. Dilihati, dibicarakan. Dibilang kelelawar, ninja, Batman, jadi bahan gunjingan dan perhatian manusia. Begitu pula zaman sekarang pemuda yang berusaha untuk melaksanakan sholat lima waktu di masjid. Mengikuti kajian-kajian syar'i. Zaman sekarang dianggap kolot. Coba lihat perbandingan manusia yang ada di mall, manusia yang ada di pasar, manusia yang ada di masjid. Jauh nggak sebanding. Ini kenyataan yang ada di zaman ini, ikhwani afilakumullah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan ujian yang mengharuskan seseorang untuk mempertebal kesabaran demi menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan bukti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati ala nasi zamanun akan datang kepada umat manusia suatu masa akan tiba suatu zaman as-sabir ala dinihi kal qafit ala al-jamrah." Orang yang bersabar atas agamanya seperti manusia yang memegang bara api. Siapa di antara kita yang kuat memegang api? Kesetrum saja kita langsung refleks melepaskan tangan. Setrum, apalagi api. Saya Sayati ala nasi zaman akan datang suatu masa zaman kepada umat manusia As-sabir yang bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, mengerjakan ketaatan, ibadah, mendekatkan diri kepada Al-Khaliq kal qabid al jamrah seperti orang yang memegang yang memegang bara api. Kata syurahul hadis yang mensyarah hadis ini, limazid al-masyaqqah fi din Ini terjadi kenapa? Karena tambahan kesulitan, tantangan seseorang ketika memelihara agamanya. Yang mendapatkan sekian duri. Limazidil masyaqqah fi din Wakillatu al-mu'in, sedikitnya orang-orang yang mendukung. Wakathratul munkar di zaman yang penuh dengan kemungkaran, maksiat malah mendominan daripada ketaatan. Gak sebanding. Wagharabatuddin din dan di masa yang memang agama menjadi asing sekali. Maka ujian tambah semakin berat. Dan akan dirasa sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban, kama bada." Islam eh, ini munculnya asing. Yang mendakwahi Islam dikatakan majnun. Permulaan dakwah gila, penyair, dukun, kahin, kadzab, pendusta, Katakan asabi orang yang berubah agama keluar dari jalurnya nenek moyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mina di musim haji. Beliau berdakwah di pasar-pasar. Inna Allah ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembahnya semata, jangan berbuat kesyirikan. Di belakang beliau ada Abu Lahab pamannya sendiri. Hadzal rajulu yuridu an yughayyir dina abaikum. Hati-hati. Orang ini ingin merubah agama nenek moyang kamu. Ponakan berdakwah, pamannya menggembosi dari belakang. Betul-betul asing. al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali agama ini menjadi asing seperti semula. Yang Dianggap aneh. Yang berusaha istiqomah menjalankan agama dikatakan ajaran baru. Fatuba lil ghuraba maka keberuntungan tuba bagi mereka-mereka ini yang merasakan keterasingan. Ada yang bertanya man humul ghuraba wahai Rasulullah siapa memang mereka ini? Siapa para al-ghuraba? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alladzina yuslihuna ma fasadan nas au ma afsadan nas orang-orang yang memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh umat manusia orang-orang yang asing ini berusaha terus berdakwah agar umat manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki apa yang sudah mereka rusak dalam agama ini Fatuba lil ghuraba maka tuba bagi orang-orang yang asing. Dalam hadis yang lain tuba sajaratun fil jannah masyiratum mi'ati am. Tuba ini salah satu pohon di surga. Besarnya seperti perjalanan manusia seratus tahun. Zaman dulu memang nggak ada kilometer. Jadi kalau mau menyebutkan ukuran waktu dengan menggunakan ukuran jarak dengan menggunakan waktu. Bagaimana kita berjalan 100 tahun 24 jam non-stop Berapa ribu kilometer kita akan dapat Maka tuba merupakan pohon di surga besarnya seperti manusia yang berjalan selama seratus tahun. Fatu bagi ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing. Anda akan mendapatkan pohon itu kalau mereka nggak masuk kecuali mereka masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Dan ini ganjaran bagi para al-ghuraba, orang-orang yang asing. dan para salaf ikhwani afidhakumullah menggariskan dalam kehidupan mereka dan kesabaran di dalam menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berusaha kokoh istiqomah sabat kita teringat dengan salah satu ahli hadis dan fikih minal muhaddithin al-kibar dari kalangan ahli hadis senior di zamannya. Beliau tinggal di kota Romlah, satu wilayah di negeri Mesir. Dia tinggal di kota Romlah, satu negara, satu wilayah di negeri Mesir sehingga beliau dinisbatkan kepada tempat ini Ar-Romli dari Romlah. Makanat nah, lahu saulatun fil amati wal khassah. Beliau ini sangat dihormati oleh masyarakat. Semua orang tahu, kenal. Ma'ruf dengan kebaikannya, ilmunya, dijadikan rujukan oleh kaum muslimin dalam permasalahan-permasalahan fatwa. Nama beliau Muhammad ibn Ahmad Abu Bakar Ar-Ramli. Muhammad ibn Ahmad Abu Bakar Ar-Ramli. imam Al-Zahabi menyebut beliau dengan Ibn An-Nabulsi rahimahullah. Ibn iya, An-Nabulsi rahimahullah. Nah. Min al-muhaddithin al-kibar termasuk salah satu ahli hadis senior. Beliau ini gurunya Ad-Darqutni. Beliau ini gurunya Al-Imam Ad-Darqutni. Nah, hidup pada abad keempat Hijri. Salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah. Qadarullahu ma syaa fa'al. Istawla al-Fatimiyun دولة مصر salah satu syiah ekstrim. Yang kemudian mereka menguasai negeri tersebut. Yang mereka gelari dengan istilah daulah fa Fatimiyah. disebut kepada Fatimah pintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadziban wa Rajanya mengklaim memiliki nasab sampai kepada Fatimah putri Nabi Muhammad SAW sehingga negaranya dinisbatkan kepada beliau Daulah Fatimiyah kedustaan dan kebohongan karena pakar sejarah setelah meneliti dan ternyata Al-Mu'izz Al-Ubaidi adalah keturunan Yahudi Al-Mu'izz Al-Ubaidi rajanya yang bercokol di sana hmm, adalah keturunan Yahud. Daulah Fatimiyah merupakan salah satu sekte Syiah ekstrim dari kalangan Al-Batiniyah Al-Ismailiyah hmm, yang menganggap maksum tujuh imam mereka. Tujuh imam ini ibarat Tuhan di muka bumi. Ibarat Tuhan di muka bumi. Nah, bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan kaum muslimin dan ahlus sunnah yang mereka bantu. ketika bercokol di negeri Mesir ikhwani afidhakumullah pada satu tahun mereka merayakan lebih dari 40 maulid ada maulid Ali maulid Fatima maulid Al-Hasan wal Husain maulid Zainal Abidin bahkan sampai mereka merayakan maulid المسيح ويجبرون علماء المسلمين باللعن والطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق المنابر akan mereka mewajibkan bagi orang-orang yang memiliki ilmu untuk melaknat, mencela para sahabat terang-terangan di atas mimbar pada khutbah-khutbahnya. Yang membuat mereka kemudian setelah itu tabur untuk menyelamatkan agama dan akidah. Daulah Fatimiyah ya ikhwani afizakumullah abtalut tarawih. Mereka menganggap nggak ada sholat tarawih. Jadi di bulan Ramadan habis isya pintu masjid semuanya ditutup. Nggak ada sholat tarawih. Wa abtalut duha. Mereka tidak meyakini adanya sholat duha. Wa aujaban nas bil kunud fi sholatir zuhri Mereka mewajibkan kunud di sholat duhur. Kunudnya apa? Di sholat duhur. Nah. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah menghukumi akfar minal Yahudi wan Nasara. Mereka ini lebih kufur daripada Yahudi wan Nasor Dengan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Siapa kuat tinggal di negeri itu pada zaman tersebut? Sehingga berbondong-bondong para ulama mereka pindah. Ada yang ke Baitul Maqdis, ke Palestina, di antara yang juga kemudian keluar dari negeri tersebut beliau berangkat dari Romlah yaitu Ibn An-Nabulsi Abu Bakar Ar-Ramli Muhammad Ibn Ahmad. Beliau pilih kota Damaskus di mana sekarang? Syria. Beliau pindah dari Romlah menuju Dimashq. Damaskus. Dia bawa anak-anak dan keluarganya. Nah. Karena memang Ibn Anna Bulzi pernah mengatakan dan ini sampai kepada nah, Al-Mu'izz Al-Ubaidi Rajani Ibn Anna Bulzi berkata Lau kanat li asyaratu ashum Kalau seandainya saya punya sepuluh panah La armi wahidan fir rum Wa tis'atan fi hadha taghid Lalu saya punya sepuluh panah. Saya arahkan satu ke orang Romawi dan sembilan kepada mereka. Kepada siapa? Al-Fatimiyun. Al-Ubaidiyun. Artinya beliau berfatwa bolehnya untuk memerangi rezim ini. Nah, Beliau lemah sehingga berpindah ke Damaskus. Subhanallah, sampai di sana beliau ditangkap oleh Abu Mahmud Al-Qudami yang pada saat itu menjadi gubernur di kota Damaskus. Ditangkap dia, istrinya dan anak-anaknya. khusus kepada Ibn An-Nabulsi wada'ahu fi qafazin min khasyab diletakkan di kandang yang terbuat dari kayu kemudian dikirim ke negeri Mesir cari nama sebagai hadiah kepada Raja Al-Mu'izz Al-Ubaidi kenapa? karena orang ini tuh target operasi wanted dicari karena berfatwa dianggap berfatwa atas mereka Nah, dicari Ibn An-Nabulsi rahimahullah. Sehingga oleh Abu Mahmud Al-Qudami dimasukkan fi qafas kerangkeng seperti kandang dari kayu dan dibawa ke negeri Mesir. Ketika sampai di sana ikhwani afidhakumullah disambut langsung oleh Al-Mu'izz Al-Ubaidi, raja dari Daulah Fatimiyah dan jenderalnya yang bernama Jauhar As-Saqili. Jauhar As-Saqili, jenderalnya al muizz Al-Ubaidi. Ini pembunuh berdarah dingin. Di hadapan raja kata Jauhar, "Balagna annaka kul." Sampai kepada kami. Kita dengar Engkau pernah berkata, "Lau kana ma'ar rajulu 'ashrata azhum la an yarmi wahidan fir rum wa tis'atan fina." Kami mendengar engkau pernah mengucapkan apabila pada seseorang memiliki sepuluh panah, satu saja arahkan ke orang Romawi dan sembilan kepada kita. Betul ucapanmu? Ma qult Kata beliau, saya nggak pernah berkata seperti itu. Ma qult Saya tidak pernah berkata seperti itu. ففرح القائد فظن أنه سيرجع عن قوله maka jenderal ini merasa senang dia mengira bahwasanya asyik rujuk dari ucapannya. Berarti bisa ditekuk. Dilanjutkan. Fakifakul. Sekarang kau akan berkata apa? Mengenai kami. Bagaimana pendapatmu saat ini? Mengenai kita? dengan penuh kemantapan ikhwani afizakumullah dan keberanian beliau berkata "Lau kanat ma'i ashrata ashum la armi tis'atan fikum" Kalau seandainya saya memiliki sepuluh panah sembilan saya arahkan kepada kalian wal ashir fikum aidha dan yang kesepuluh kepada kalian juga kalau sebelumnya apa yang satu ke rumah kan penuh kemantapan dan keberanian tak ah, mundur kalau saya punya sepuluh panas sembilan saya arahkan kepada kalian dan yang ke sepuluh kepada kalian juga semuanya Membuat jauhar asok kiri naik hitam. فأمر بإشهاره في أول يوم diperintahkan untuk isyar kepada rakyat Mesir akan ditampakkan kepada mereka siksaan atas annabulsi. Pertontonkan di hadapan masyarakat. Sampaikan kabar pada hari pertama. Pada hari kedua, Zuriba bisriyat. ya dicampur dengan pecutan demi pecutan yang keras. Beliau bersabar. tidak kendor dari ucapannya. Beliau bersabar. Wa fi thalith, pada hari ketiga. Raja memerintahkan untuk mencari jazaron. Apa artinya jazar? Pen, penjaga. Farafadha jazarul muslimin. Para penjaga kaum muslimin gak ada satupun yang mau. Semua mereka menolak. sampai dia mendapatkan jazaran Yahudi penjagal dari kalangan kaum Yahud fa'amara diperintahkan untuk menguliti orang ini diperintahkan untuk menguliti orang ini fasulikha min mafraki ra'sihi ilal wajah kemudian Ibn An-Nabulsi dikuliti dari bagian kepala sampai kepada wajahnya. Dan beliau hanya berzikir dan mengucapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Isra. Kana dhalika fil kitabi mastura. Ini semua telah tertulis di dalam Al-Kitab. Kana dhalika fil kitabi mastura. Beliau bersabar. Merasakan badan dikuliti. Terkelupas sedikit demi sedikit dengan sayatan-sayatan tersebut. Ya mundur dari akidahnya, keyakinannya, ucapannya. Falamma balagha ila al-'adud ketika sudah sampai di bahu yang sepadan dengan dada di kulit sampai ke dadanya ke bahu rahimasallahul yahudi penjaga Yahudi ini merasa iba dan kasihan wajah dibiarkan di kulit dari kepalanya sampai menuju ke dada dan bahu Farahimah akhul Yahudi Wahai manusia tetap Masih punya hati Merasa ibah kasihan dengan penderitaan orang ini فأخذ السكين فوضعه في موضع القلب Yahudi tersebut mengeluarkan pisau dan menusuk tembus ke jantungnya untuk mengakhiri siksaan beliau. Dia tusukkan pisau tembus ke jantungnya. Famata rahimahullah beliau wafat pada tahun 363 Hijri. Sabar istiqamah di atas agama ini. Kemudian setelah itu jasadnya dibungkus dengan daun. Wasuliba ala abwabil Qahirah. Dan beliau disalib di pintu masuknya Kairo. Yang masuk melihat. Yang masuk memandang. Dan kisah beliau ma'ruf. Disalib di palang pintu masuk ke kota Kairo, ke kota Al-Qahirah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-Imam Daruqutni idza dzakarahu baka. Sang murid Ad-Daruqutni ketika menyebutkan gurunya beliau menangis. Beliau menangis. Ingat ikhwani afizakumullah tinggi pohon menjulang, akan semakin keras angin menghembus. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin keras nama angin berkencang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yubtala rojulu ala hasbi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya. In kana dinuhu salban ketika agamanya kuat. Istadda balau akan semakin keras ujian. Oleh sebab itu asyadul bala alal anbiya thumma al amsal fal amthal yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Memang mereka paling tinggi keimanan. Kemudian seperti mereka dan seperti mereka. In kana dinuhu salban istadda badahu. Kalau orang punya agama yang kuat akan semakin keras ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dinuhu riqatan. Kalau memegang agamanya ini lemah, abal-abal, ala kadarnya, ubtulia oh, ya, ala hasbi dinihi, ya seperti itu dia akan diuji Masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya. فما يزال البلاء بعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ujian demi ujian akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba sehingga dia berjalan di muka bumi sudah tidak memiliki lagi dosa dan kesalahan karena ujian ini akan membersihkan kesalahan-kesalahan mereka difilter Maka ini salah satu contoh kesabaran para salafun saleh di dalam berpegang teguh di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan agamanya. Begitu pula dalam perkara ibadah mereka istiqomah, nggak sehari dua hari bertahun-tahun. Dalam ibadah salat contohnya berkata Muhammad ibn Sam'ah rahimahullah. Muhammad ibn Sam'ah rahimahullah Beliau berkata, "Makathu 40 sana lam tafutni takbiratul ula." Saya ini hidup 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bayangkan ikhwani afidhakumullah, 40 tahun. Bukan 4 hari wala 4 bulan. 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbir yang pertama bersama imam. Kata beliau, Kecuali sekali saja. Selama 40 tahun. Kecuali sekali saja. Illa yom matat alaiha ummi. Di saat ibuku meninggal. Namanya azab. Datang tam Takzi. disibukkan. Ya, nah. Ya. Memandi. Mengkafani. Nah. Ya. Mensolati. Bawa ke kuburan Selama 40 tahun saya nggak pernah ketinggalan takbiratul ula di dalam sholat. Kecuali sekali saja ketika ibuku wafat. Mana kita dari mereka? Cuman bisa melihat apa? Atar-atarnya saja dan melungu melotot matanya. Seolah-olah mereka ini hidup bukan di muka bumi di mana? Kalau melihat zaman kita dengan zaman mereka. itu gigih di dalam berbagai macam ketaatan. Berkata Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah dinukilkan idza fatathu salatul jama'ati baka kalau beliau kehilangan ketinggalan salat jamaah beliau menangis. ketinggalan sholat jamaah beliau menangis. Kalau kita mau sehari, dua hari, sebulan tidak sholat jamaah, ikhwani afizakumullah akan menangis ketika tokonya keba kebakaran. Akan menangis kalau usahanya bangkrut urusan sholat masa bodoh ini yang ada pada zaman kita saat ini mungkin kita mengatakan ya hi, mereka ini nggak banyak mungkin nggak banyak tanggung jawab dulu nggak seperti zaman sekarang banyak kesibukan Terjemahnya Maimun ibn Mihran rahimahullah. Maimun ibn Mihran suatu ketika beliau berangkat ke masjid Fara' min salat Melihat umat manusia sudah keluar, sudah selesai salat. Kata Maimun ibn Mihran, "La fadlu hadhihi salat Sungguh keutamaan salat ini pada saat itu salat Azhar. La ahabbu ilayya min wilayatil Iraq, lebih saya cintai daripada kepemimpinan Irak. Artinya apa? Beliau presiden pada zaman itu. Tidak ada apa-apanya dengan usaha kita, tanggung jawab kita, kesibukan kita dengan kesibukan wali amr. Beliau selalu ke masjid menjalankan sholat jamaah. Sekali melihat umat manusia keluar dari masjid dan beliau berkata, "La fadlu hadhihi sholat, keutamaan sholat ini ahabbu ilayya min wilayatil Iraq." Lebih saya cintai daripada kekuasaan Irak, kepemimpinan di negeri Irak. Pasti super sibuk ibadah ini. Gak mereka tinggalkan. Dan teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Nabi Alaihi Salatu Wasallam menegaskan, "Man salla arba'ina yawman wa yudrik takbiratal ula kutibat lahu bara'atan." Barang siapa yang sholat jamaah 40 hari dia mendapatkan takbir yang pertama. 40 hari ini nonstop. Dia mendapatkan takbir yang pertama. Kutibat lahu bara'atan. Akan ditulis bagi dia dua perlepasan Dituliskan bagi dia dua al baraah perlepasan diri. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ditulis sebagai hamba yang lepas diri dari api neraka dan lepas dari kemunafikan. Dan Al-Imam Al-Albani berpendapat yara tahsin hadal hadis menganggap hadis hasan fi majmu'i turukihi dengan banyak jalurnya. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga diri, memupuk di dalam hati, bersungguh-sungguh, dan senantiasa sabar untuk menjalankan berbagai macam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita terlebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah syubuhat di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita memberikan eh, istiqamah sampai ajal menjemput dan ini merupakan sesi kajian kita terakhir di ma'had ini atau di tempat ini dan berangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala manusia-manusia yang tidak bisa berterima kasih kepada saudaranya maka kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada pembina di hari ini saat Muhammad Rijal dan asatidah lainnya nah begitu pula para Ah, pengurus nah, yang telah meluangkan waktu sehingga nah, berjalannya daurah ini nah, dan akan dilanjut dengan asatidah yang lain Ustaz Muhammad Suwet Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah nah, ambil ilmu beliau salah satu asatidah senior salah satu asatidah kibar kita. Nah, begitu pula kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para hadirin yang datang baik dari kota ini ataupun dari kota-kota yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai timbangan amal kebaikan kita dan antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين